Alhamdulillahilladzi a'la sya'nal ilmi wa rafa'a ahlahu darajatin wassalatu wassalamu ala nabiyyihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Sahabat bias yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan atau pembahasan kitab Mukhtasar Fardhi Thalabil Ilmi karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 360 Hijriah. Dalam buku tersebut beliau pernah mengutarakan suatu pertanyaan yang mungkin pernah terbesit dalam benak kita. Beliau berkata, "Jika ada seorang yang bertanya, adakah ilmu yang diberikan uzur dengan alasan kebodohan?" Beliau menjawab, "Pertanyaan ini hanyalah keluar dari hati yang kaku karena seorang yang berakal Seorang yang hanif tidak akan pernah menganggap baik suatu kebodohan yang ada pada dirinya karena ilmu adalah suatu kemuliaan di sisi Allah dan ilmu juga suatu kemuliaan menurut penilaian orang-orang yang berakal. Akan tetapi harusnya ia memang memulai dari yang wajib terlebih dahulu baru kemudian ia menuntut ilmu-ilmu tambahan yang lain. Adapun jika ada orang yang merasa berat untuk mempelajari ilmu yang wajib tapi mudah ringan tangan dalam mempelajari ilmu yang tidak wajib, semisal cerita-cerita Bani Israel seperti kisah-kisah para nabi, seperti kisah-kisah atau sejarah Khulafa ar-Rasyidin, maka kita katakan ini adalah suatu kelalaian. Ini adalah orang yang tertipu karena jika seorang itu bodoh pada ibadah yang wajib, Allah tidak akan menerima alasan dan jika ia berbuat kesalahan atau maksiat, permohonan maaf pun juga tidak akan diterima. Adapun jika seorang telah belajar hal-hal yang wajib, kemudian ada suatu permasalahan yang terjadi padanya, tapi ia masih bodoh tentang hukumnya seperti hukum-hukum pernikahan atau hukum talak atau sengketa antara manusia, maka ini masih bisa diterima alasan ketidaktahuannya. Baru setelah muncul berbagai permasalahan ini, ilmu itu menjadi wajib atasnya. Sehingga seorang muslim tidak akan pernah lepas dari gelar penuntut ilmu selama-lamanya, selama nafas masih dihirup, selama nyawa masih dikandung badan. Dan barang siapa yang sudah meniatkan untuk mempelajari apa yang Allah wajibkan terlebih dahulu, dan niatnya sangat jujur, pasti ia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu pada permasalahan-permasalahan yang ia butuhkan di kemudian hari. Pasti. Wallahu a'lam.